bil harb Barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang terhadapnya Barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang terhadapnya وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترح مما افترضته عليه dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya.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 sekalian inilah salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk kategori hadis qudsi yaitu hadis yang lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun maknanya dari Allah Subhanahu wa taala beda dengan Al-Qur'an Kalau Al-Quran Lafaz dan maknanya Kedua-duanya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Secara langsung Dan juga beda dengan hadis Pada umumnya Hadis Nabawi Kalau hadis Nabawi Lafaznya dan maknanya Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sedangkan hadis Qudsi Lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maknanya dari Allah. Jadi dari segi tingkatan keutamaan yang pertama Al-Qur'an lebih utama. Kemudian yang kedua hadis qudsi. Baru yang ketiga hadis nabawi. Jadi tiga urutan tingkatan keutamaan wahyu Allah. Al-Qur'an, kemudian hadis qudsi, kemudian hadis nabawi. Tetapi jemaah sekalian, itu adalah urutan dari segi keutamaan. Namun dari segi pendalilan, maka urutannya sama, kedudukannya sama. Dari segi pelajaran yang bisa kita petik, kedudukannya sama. Maksudnya apa? Jika di dalam Al-Quran terdapat perintah hukum asalnya adalah wajib. Demikian pula di dalam sunnah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila padanya ada perintah, ada kalimat perintah, hukum asalnya juga wajib, sama, tidak dibedakan. Ya. Itu dari sisi pendalilan, istidlal. Kedudukannya sama antara Al-Qur'an dan sunnah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'hu." Sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yaitu hadis-hadis beliau. Ini termasuk prinsip di dalam memahami Islam kalau dari segi keutamaan Al-Quran dan Sunnah sudah jelas Al-Quran lebih utama Tapi dari segi pendalilan Maksudnya dari segi bahwa Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber agama Itu kedudukannya sama Apabila ada perintah dalam Al-Quran Hukum asalnya adalah wajib Sebaliknya apabila ada larangan Hukum asalnya adalah haram Haram itu juga berlaku di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jemaah sekalian, barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Sebaliknya orang yang menentang Rasul, maka berarti dia menentang Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul maka terimalah dan apa saja yang beliau larang maka tinggalkanlah jadi tidak bisa kita beda-bedakan antara Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus menerima Al-Quran dan juga kita harus menerima Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita menjadikan keduanya sebagai sumber di dalam mengamalkan agama Islam yang mulia ini. Baik. Jadi inilah salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah memiliki wali. Maka disebut waliullah wali Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita mau terjemahkan mungkin bisa kita katakan kekasih Allah. Atau dengan kata lain orang yang Allah cintai. Itu arti wali Allah. Lawannya adalah aduwullah, musuh Allah. Orang yang Allah benci, orang yang Allah musuhi. Dan pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan siapa itu wali Allah. Wali Allah memang ada. Wali Allah mulia. Tetapi yang jadi masalah siapa itu wali Allah? Jemaah sekalian, ketidaktahuan kita terhadap siapa itu wali Allah inilah salah satu penyebab terjerumusnya orang-orang ke dalam berbagai macam perbuatan yang melampaui batas bahkan termasuk kesyirikan. Iya. Maka dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Kemudian Allah jelaskan siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Jadi siapa saja bisa menjadi wali Allah. Tidak hanya sekelompok orang tertentu saja. Atau tidak hanya orang yang memiliki amalan khusus yang hanya dia saja yang mengetahui amalan tersebut, orang lain nggak tahu. Orang lain nggak bisa tahu. Kalau mau tahu, susah sekali. Harus melakukan hal-hal yang berat. Ya, misalkan pergi bertapa dulu di gunung tertentu atau mengamalkan amalan tertentu yang memberatkan. Tidak jamaah sekalian. Untuk menjadi wali Allah hanya dua syaratnya, beriman dan bertakwa sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan barang siapa yang beriman dan bertakwa maka dialah wali Allah oleh karena ya jemaah sekalian para wali itu derajatnya bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanan dan ketakwaan mereka masing-masing jadi semakin seseorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka semakin tinggi derajat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis ini juga ada tambahan keterangan tentang sifat wali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Maka inilah sifat wali Allah. Mendekat, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan kewajiban. Kemudian Kata Allah Subhanahu wa taala, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, bukan yang wajib, tapi yang sunnah, yang nawafil, sampai aku pun mencintainya. Kalau Allah sudah cinta, berarti sudah jadi wali Allah. Maka di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua sifat wali Allah. Yang pertama, senantiasa menjalankan kewajiban dan mengamalkan yang sunnah. Yang kedua jamaah sekalian, mereka lakukan itu terus-menerus. Artinya apa? Mereka istiqamah. Sampai kapan? Sampai berpisah dengan kehidupan dunia ini. Sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang diyakini pastikan datang. Jadi di dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dua sifat wali Allah. Yang pertama, selalu menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan atasnya. Yang kedua, selalu mengamalkan amalan-amalan yang disunnahkan. Dan juga dia istiqamah, terus-menerus dia melakukan hal tersebut. Maka di dalam hadis ini terdapat keterangan tambahan sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menghiasi diri-diri kita dengan sifat-sifat ini sehingga kita termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan wali Allah. Apa keutamaan jemaah sekalian? Pertama sekali, Allah akan selalu membelanya. Allah akan selalu menolongnya dan melindunginya. Bahkan Allah nyatakan perang terhadap orang yang memusuhinya. Subhanallah. Kalau Allah sudah nyatakan perang, nggak main-main ini. Berperangnya dengan Allah, mana mungkin dia bisa menang? Berperang melawan Allah, siapa yang bisa menang? Semuanya pasti kalah. Allah nyatakan dalam hadis yang mulia ini, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku Maka aku umumkan perang terhadapnya Oleh karenanya jemaah sekalian Di dalam hadis ini terkandung peringatan keras sekali Bagi siapa saja yang memusuhi wali Allah bagi siapa saja yang memusuhi orang yang beriman dan bertakwa. Hati-hati jamaah sekalian. Ada saudara kita, ada tetangga kita yang beriman dan bertakwa, apabila kita memusuhinya, apabila kita menyakitinya, apabila kita mencercanya, menghinanya, mencelanya, maka hati-hati kita akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala naudzubillah. Bahkan dikatakan para ulama hadis ini man adali waliyan Siapa yang memusuhi waliku itu bersifat umum. Siapa saja Apakah keluarganya sendiri, bahkan orang tuanya sendiri sekalipun, siapa saja, atau istrinya sendiri, atau sebaliknya suaminya sendiri, anaknya sendiri, ataupun masyarakatnya, termasuk pemerintahnya. Hati-hati, jangan kebetulan punya kekuasaan, kemudian semena-mena kepada rakyatnya, terutama kepada orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ini peringatan siapa saja man adali walian barang siapa yang memusuhi waliku. Ini bersifat umum. Siapa saja yang memusuhi wali Allah berarti sama saja dia menantang perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis yang mulia ini terdapat peringatan keras jangan sampai kita memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Artinya memusuhi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasannya amalan itu terbagi dua, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dan hendaklah kita lebih mementingkan yang wajib. Karena dikatakan dalam hadis ini Allah lebih mencintai yang wajib. Kemudian apabila kita tambahkan dengan sunnah Maka lebih tinggi, lebih besar Cinta Allah kepada kita menunjukkan kepada kita kita harus lebih mementingkan yang wajib. Makanya dikatakan para ulama termasuk tipuan syaitan kepada seorang hamba apabila misalkan dia semangat mengamalkan yang sunnah sementara yang wajib dia abaikan. Nah ini salah besar. Ada orang yang sholat malam, sholat tahajud, sampai begadang, gak istirahat, ketika masuk waktu subuh, akhirnya dia ketiduran.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 Ada pemahaman seperti itu. Ada sebagian orang ketika dia membaca hadis ini, kemudian dia mengambil kesimpulan. Berarti Allah bisa menyatu dengan makhluk. Dan ulama ahlus sunnati wal jamaah, ulama Islam seluruhnya sepakat. Pemahaman tersebut adalah kekufuran. Bukan arti hadis ini. Bahkan itu kekufuran. Dan di dalam sejarah Islam, terkenal ada sekelompok orang yang bahkan sampai hari ini masih ada yang memiliki pemahaman ini yang disebut dengan wihdatul wujud penyatuan antara makhluk dengan Allah ya dan mereka mengklaim mereka punya amalan khusus ketika mereka lakukan amalan tersebut yang tadinya mereka berada di tingkatan syariat pada akhirnya naik kepada tingkatan hakikat kalau sudah tingkatan hakikat kata mereka, maka orang yang sampai kepada tingkatan tersebut telah menyatu dengan Allah. Itu yang disebut dengan pemahaman wahdatul wujud dan ulama Islam seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat itu adalah keyakinan kufur dan mengada-ada di dalam agama. Tidak ada dalilnya agama itu dibagi menjadi syariat dan hakikat atau tarekat dan makrifat. Tidak ada dalilnya sedikit pun. Tidak dalam Al-Quran, tidak dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kalau sampai pada tingkatan dia meyakini bersatu dengan Allah, maka ulama Islam seluruhnya sepakat itu adalah kekufuran. Dan itu bukan makna hadis ini. Kalau begitu, apa makna hadis ini jamaah sekalian? Dikatakan oleh para ulama, maksud hadis ini adalah Apabila Allah telah mencintai seseorang, apabila Allah telah menjadikan dia sebagai walinya, maka orang tersebut akan senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk beramal soleh dan menjauhi perbuatan dosa. Itu makna akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Maksudnya apa jemaah sekalian? Dia tidak mendengarkan kecuali yang Allah ridhoi. Akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Dia tidak melihat kecuali yang Allah ridhoi. Akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang dan akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah dan seluruh anggota tubuhnya dia gunakan untuk taat kepada Allah bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, keutamaan yang lainnya yang Allah tegaskan di akhir hadis wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'uidzannahu kalau dia meminta kepadaku pasti aku kabulkan dan kalau dia mohon perlindungan kepadaku maka pasti aku akan melindunginya dan bagian akhir hadis ini juga sekaligus penegasan bahwa makna yang sebelumnya bukan penyatuan antara Allah dengan makhluk. Karena di bagian hadis dikatakan apabila dia meminta akan aku kabulkan. Artinya di sini masih ada dua zat Allah dan makhluk. Makhluk yang meminta, Allah yang mengabulkan. Jadi bagian akhir hadis menegaskan bahwa kalau dipahami Allah menyatu dengan makhluk, maka itu adalah pemahaman yang salah bahkan ulama Islam seluruhnya sepakat itu termasuk kategori kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, inilah salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita keutamaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan ciri-ciri mereka atau sifat-sifat mereka yaitu senantiasa menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka demikian pula menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun hadis atau ayat Al-Qur'an yang menyatakan kepada kita bahwa wali Allah itu harus punya kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang biasa tidak walaupun itu mungkin saja yang dikenal dengan istilah karomah Mungkin saja Allah berikan kepada seorang wali sebagai pemuliaan kepadanya. Dan bahkan bisa saja Allah berikan kepada wali karomah itu karena apa? Untuk menguatkan imannya. Sedangkan orang yang sudah kuat imannya, dia tidak diberikan karomah. Oleh karena itu, orang yang diberikan karomah sedikit pun tidak menunjukkan bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Tidak. Sama sekali tidak. Justru bisa jadi sebaliknya, karena imannya masih lemah, Allah anugerahkan karomah supaya imannya menjadi kuat. Yang tidak diberikan karomah karena imannya sudah kuat. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, karomah di kalangan sahabat itu justru lebih kurang dibandingkan karomah di kalangan para tabiin. Karena sahabat menyaksikan mukjizat dan mereka diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keimanan mereka sangat kuat. Maka ayat-ayat dan hadis yang telah kita sebutkan inilah sifat-sifat wali Allah yang sesungguhnya tidak sedikit pun dipersyaratkan atau disifatkan wali Allah itu harus punya kemampuan luar biasa atau yang dikenal dengan ilmu kanuragan atau mereka sebut ilmu hikmah atau ilmu apa saja yaitu kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, sama sekali tidak. Bahkan bisa jadi itu termasuk kategori sihir. Jamaah sekalian, inilah sekilas penjelasan tentang wali Allah dan sifat-sifatnya. Semoga bermanfaat. Apabila ada tanya jawab saya persilahkan. Umar iya. di, hadis al Bukhari jumlahnya banyak nggak atau berapa? Baik. Karena kita bisa bisa bedain ini hadis kudsi Iya. Baik. Selamat. Jadi pertanyaannya hadis kutsi di dalam riwayat Bukhari berapa jumlahnya? Apakah banyak atau sedikit? kalau jumlahnya sedikit, tidak banyak. Tapi berapa persisnya saya belum tahu. Ya. Namun untuk mengenalnya adalah dengan melihat pada konteks hadis tersebut. Kalau ada penyandaran kepada Allah, maka itu dinamakan hadis kutsi. Hadis kutsi itu kan dari asal kata kuts, yang artinya kesucian. Kemudian disebut hadis kutsi yang disandarkan kepada Allah yang maha suci. Iya. Contohnya apa? Seperti dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Sesungguhnya Allah berfirman. Nah, itu tanda hadis kutsi. Itu tanda hadis kutsi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata. Tetapi ternyata apa yang Allah firmankan tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an. Maka itulah hadis qudsi. Dan hadis qudsi terdapat dalam semua kitab-kitab hadis. Terdapat dalam riwayat Muslim, dalam Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai dan kitab-kitab yang lainnya. Juga ada yang sahih dan ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Iya. Ada yang menciptakan sebuah hadis kemudian mereka mengatakan itu hadis kutsi. Jadi enggak semua sama dengan hadis Nabawi, enggak semua yang sahih. Ada yang dhaif dan ada yang palsu. Barangkali demikian wallahu alam. Iya. Hanya saja jumlahnya tidak banyak. Tidak seperti hadis Nabawi itu jauh lebih banyak. Iya. Wallahu alam. Ada yang lain silahkan. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa yang disebutkan oleh Pak bahwasanya yang disebut paling apa itu adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan mungkin hampir setiap hari baca Quran bisa dari saya ingin tanyakan bagaimana di Indonesia ini yang dikenal adalah Songo? apakah Songo itu juga penyembuhan dari manusia sendiri atau memang itu uh, eh, dari Allah karena sementara ini banyak kalangan yang berwisata gitu di tempat-tempat itu bagaimana ya Pak? Makasih. Baik. Pertama, wali songo itu adalah Muslim bahkan dikenal sebagai orang-orang yang sangat berjasa menyebarkan Islam. Ya. Wali Songo adalah Muslim kan? Orang-orang beriman bahkan berjasa kepada kita. Mesti kita doakan supaya Allah merahmati dan mengampuni mereka karena jasa-jasa besar mereka kepada kita. Ya. Dan tadi sudah kita jelaskan setiap orang yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Oleh karena itu, wali Allah itu tidak terbatas kepada wali songo saja. Ini juga termasuk pemahaman yang perlu diluruskan. Seakan-akan wali Allah itu hanya mereka. Mereka termasuk wali Allah, tetapi wali Allah bukan hanya mereka. Dan pada umumnya setiap muslim adalah wali Allah. Karena setiap muslim walaupun sedikit ada pada dirinya keimanan dan ketakwaan. Makanya tadi kita katakan derajat kewalian seseorang itu berbeda dengan orang yang lain. Tergantung derajat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi selama seseorang itu muslim Mungkin kita katakan dia wali Allah. Tetapi derajat kewaliannya tentu berbeda antara orang yang taat dan orang yang berbuat maksiat. Tapi tetap saja masih disebut wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita berbicara tentang sifat wali Allah. Siapapun bisa menjadi wali Allah selama dia beriman dan bertakwa kepada Allah tidak hanya terbatas kepada orang-orang tertentu saja. Nah, kalau pertanyaannya kemudian berwisata ke kuburan para wali, apakah wali Songo atau wali yang lain? Maka di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena keutamaan satu tempat kecuali ketiga masjid yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Banyak para ulama seperti Syekh bin Bas rahimahullah dan para ulama yang lainnya menjelaskan bahwa hadis ini mencakup larangan kita melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi kuburan tertentu karena meyakini kuburan itu memiliki keutamaan. Iya. Makanya jemaah sekalian, tidak ada hadis sahih sekalipun satu pun yang menganjurkan kita melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Yang ada adalah apabila kita sudah tiba di kota Madinah, tidak lagi menempuh jarak safar, baru kita dianjurkan untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dari jauh dari rumah kita sudah niatkan, itu tidak ada dalilnya sama sekali. Makanya berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berziarah ke kota Madinah sekalipun itu sebetulnya tidak termasuk di dalam amalan haji, tidak pula di dalam amalan umroh. Iya. Jadi tidak ada dalilnya. Bahkan bertentangan dengan dalil yang sahih. Itu yang dijelaskan para ulama seperti Syekh bin Bas dan para ulama yang lainnya. Tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh. Ya, bedakan ya. Perjalanan jauh dan perjalanan biasa. Untuk melakukan ziarah kubur. Berdasarkan hadis tersebut, tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena keutamaan satu tempat kecuali ke tiga masjid. Ini yang pertama. Yang berikutnya, yang lebih parah lagi, apabila mereka meyakini kalau mereka mengunjungi kuburan tersebut, kemudian berdoa kepada Allah, maka doanya lebih afdol. Yang lebih parah lagi, kalau mereka lakukan sholat di situ. Ya, kedua-duanya sangat terlarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau telah bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam." bumi ini seluruhnya adalah tempat ibadah atau masjid. Artinya boleh kita lakukan sholat. Kecuali dua. Kuburan dan WC. Ada hadis yang lain juga melarang kita sholat di tempat-tempat onta. Iya. Jadi kalau mereka ke sana untuk melakukan sholat, maka ini melanggar uh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tetapi tetap saja kita dianjurkan untuk mendoakan para wali Allah Subhanahu wa taala, terutama para wali yang telah berjasa kepada kita memperkenalkan Islam dan mendakwahkan Islam kepada nenek moyang kita sehingga mereka masuk Islam. Kita doakan dan mendoakannya nggak harus kita datang di kuburan. Kalau kebetulan kuburannya dekat, kemudian kita mau berziarah, boleh saja. Tetapi untuk mendoakannya tidak disyaratkan harus datang ke kuburannya. Bahkan doa yang paling afdol adalah di dalam solat kita, terutama ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di waktu-waktu yang paling afdol seperti di sepertiga malam yang terakhir. Iya. Belum lagi kalau yang ke sana ibu-ibu Ibu-ibu melakukan perjalanan jauh tanpa ditemani mahram. Ini juga masalah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin." Seorang wanita tidak boleh melakukan safar, yaitu perjalanan jauh kecuali bersama mahram. Ya. Barangkali demikian, Pak. Wallahu alam. Silakan, Pak. dalam rangka eh, menyaksikan sejarah perjuangan mereka. Jadi artinya bukan pada nyawa itu tapi dalam karena menyaksikan sejarah itu kan tidak, tidak harus dengan, dengan secara tertulis ya. barangkali kalau menyaksikan kita akan dengan bagaimana uh, perjuangan perjuangan pahlawan itu sehingga dapat sebuah apresiasi terhadap perjuangan daripada pahlawan Baik. Iya. itu adalah menghilangkan jejak daripada eh, orang-orang yang berjasa terhadap perjuangan Iya, baik. Kalau tujuannya untuk melihat jejak-jejak perjuangan para wali, berarti ke museum Pak ya? Bukan ke kuburan berarti. <laughs> Kalau kuburan cuma lihat kubur saja. Ya. Berarti ke museum itu namanya. Ya. Kalau itu pun kalau ada ya. Iya. Tetapi intinya, kalau itu tujuannya, itu tujuan bagus. Itu tujuan yang bagus. Namun, yang menjadi masalah, kalau dia sudah tercampur dengan perbuatan yang mungkar, maka yang bagus itu menjadi mungkar. Iya. Misalkan kita ikutan ke sana dengan maksud yang baik. Sementara kebanyakan orang ke sana dengan maksud yang tidak baik. Iya. Bahkan bukan hanya berdoa kepada Allah. Tidak jarang orang yang ke sana berdoa kepada wali. Iya. Itu kalau, kalau kalau seperti itu maka sudah jelas termasuk kategori syirik. Karena doa itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Nah, ketika kita datang ke sana itu sama saja kita membantu mereka. Kenapa semakin ramai orang ke sana? Secara tidak langsung, walaupun niat kita beda, secara tidak langsung kita membantu menyemarakkan orang yang datang ke sana. Dan juga ada mudarat lain. Kalau yang datang ke sana orang yang dianggap tokoh, maka masyarakat akan salah menilai. Mungkin mereka mengatakan, "Oh, berarti datang ke sana, beribadah ke sana, berarti bagus." Karena Pak Kiai juga datang ke sana atau ini seorang tokoh datang ke sana. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Iya. Bahkan jamaah sekalian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti sudah pernah kita sampaikan ketika orang-orang berdatangan ke pohon yang di bawahnya terjadi bayatul ridwan dan pohon itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Orang-orang berdatangan ke sana untuk menyaksikan sejarah, saksi sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Ini pohon sejarah disebut bukan hanya bersejarah, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah." Sungguh Allah telah meridhoi kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Kemudian dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nar man baya'a tahta syajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun sahabat yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Maka di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada orang-orang yang baru masuk Islam, mereka dengar kisah ini. Maka mereka ingin lihat langsung seperti apa sih pohon itu? Kok hebat sekali sejarah yang terjadi di situ? Lalu kemudian jamaah sekalian, pada awalnya cuma melihat, lalu mereka sudah mulai melakukan solat. Ya, bukan melakukan kejahatan, melakukan solat. Solat bukan menyembah pohon itu, menyembah Allah. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Ya, pohon bersejarah Beliau perintahkan untuk ditebang. Kenapa jamaah sekalian? Beliau takut, beliau khawatir. Awalnya mereka masih sholat menyembah Allah. Lama kelamaan syaitan dapat menjerumuskan mereka menyembah pohon tersebut. Jadi awalnya melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kalau dikhawatirkan itu bisa mengantarkan kepada sesuatu yang jelek, maka harus dicegah. Dan itu salah satu keistimewaan syariat Islam yang mungkin tidak dimiliki oleh hukum-hukum yang lain. Dalam Islam itu, apabila sesuatu diharamkan, maka semua perbuatan yang bisa menjerumuskan ke sana itu juga hukumnya menjadi haram. Ya, walaupun asalnya hal yang boleh, tetapi bisa menjerumuskan kepada yang haram, maka juga menjadi haram. Baik. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.